yang diantara nikmat dan karunia-Nya Allah telah memudahkan kita untuk bertemu dan berkumpul di dalam majelis yang mulia ini di salah satu dari rumah-rumah Allah. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitabullah serta mempelajarinya melainkan turun kepada mereka ketenangan dan mereka diliputi oleh rahmah serta mereka dikelilingi oleh al-malaikah dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat yang ada di sisinya. Kemudian semoga selawat dan salam tercurahkan kepada nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah Tema pembahasan kita pada hari ini sebagaimana yang telah dipublikasikan kita akan membahas mengenai salah satu prinsip di dalam Islam yaitu mengenai perkara al-ukhuwah yang dalam bahasa kitanya diartikan dengan persaudaraan. Masalah persaudaraan adalah aslun min usulil Islam. Salah satu prinsip dari prinsip-prinsip Islam. Terlalu banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran. Dan berikutnya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengusung prinsip persaudaraan di dalam Islam. Maka orang-orang yang tidak mengindahkan persaudaraan Islamiyah yang berdiri di atas kebenaran kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka dia melanggar salah satu prinsip di dalam Islam. Di dalam Al-Qur'an di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Ali Imran ayat yang 103 Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah secara berjamaah, bersatu. Dan janganlah kalian ber, bercerai-berai, berpecah belah. Dan ingatlah kenikmatan yang telah Allah curahkan kepada kalian. Ketika dahulunya kalian saling bermusuhan, Kemudian Allah jinakkan hati-hati di antara kalian sehingga kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Pernyataan Allah di dalam ayat ini menunjukkan bagaimana Allah tabaraka wa taala menekankan persaudaraan di dalam Islam. Islam yang telah mempersatukan kaum muslimin di mana pada masa jahiliyah mereka tidaklah mengenal persaudaraan yang mereka kenal adalah kefanatikan jahiliyah kepada suku kepada sukunya kepada bangsanya kepada kabilahnya sehingga diangkat di antara mereka itu rasa aman. Sehingga mereka saling berselisih, saling bertikai antara satu dengan yang lainnya. Bahkan sampai tingkat mereka saling berperang, saling menumpahkan darah karena masalah-masalah yang sepele. Sebab hubungan di antara mereka didasarkan oleh kefanatikan jahiliyah. Kefanatikan jahiliyah yang di dalam Islam kefanatikan jahiliyah ini adalah perkara yang sangat dilarang. Di dalam Islam kaum muslimin diikat oleh Allah Jalla wa ala di dalam tali persaudaraan yang berdasarkan keimanan kepada Allah dan ketundukan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Di dalam hadis Abi Hurairah An-Nabi wa alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwasanya innallaha subhanahu wa ta'ala yaqulu yaumal qiyamah Ainal nabi jalali Al yawma udhilluhum fi dhilli Yawma la dhilla illa dhilli Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah Allah pada hari kiamat kelak akan mengucapkan akan memanggil Ainal mutahabbuna bijalali Mana orang-orang yang saling mencintai dengan kehormatanku atau karena kehormatanku pada hari ini aku akan menaungi mereka di bawah naunganku pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naunganku. Inilah orang-orang yang saling bersaudara yang saling mencinta di antara mereka karena Allah, di jalan Allah, di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Persaudaraan Islam yang berdasarkan keimanan tulus hanya semata-mata karena Allah bukan karena salah satu dari kesenangan dunia bukan pula karena hubungan semata-mata tali darah atau nasab. Bukan pula karena hubungan-hubungan yang lainnya. Tetapi karena mereka saling ber, saling beriman kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga mencinta karena Allah di jalan Allah di dalam ketaatan kepada Allah. Maka Allah Jalla wa'ala akan memanggil pada hari kiamat kelak Mana orang-orang yang mencinta disebabkan kehormatanku? Hari ini aku akan menaungi mereka di bawah naungan yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali hanya naunganku. Saling mencinta di jalan Allah karena Allah bersaudara di dalam Islam berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sekuat-kuatnya tali keimanan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah. Beliau bersabda, awsaqu 'ara al-iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah sekuat-kuatnya tali keimanan itu adalah mencinta di jalan Allah saling mencinta di jalan Allah saling berloyalitas di jalan Allah saling bermusuhan di jalan Allah dan saling membenci di jalan Allah. Inilah ikatan persaudaraan Islam. Sehingga orang-orang yang mengamalkan kitabullah dan juga sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang-orang yang bersaudara dimanapun mereka berada. Sehingga persaudaraan ini mengikat mereka antara satu dengan yang lainnya. Meskipun sebelumnya mereka tidak saling kenal, tidak ada kepentingan antara satu dengan yang lainnya dalam perkara-perkara duniawi ya. Dan bahkan tidak ada hubungan nasab, tali darah. Tetapi mereka merasa bahwa diri mereka bersaudara. Apa yang menyebabkan mereka merasa bersaudara? karena mereka sama-sama beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya. orang yang saling mencinta karena Allah di jalan Allah merekalah orang-orang yang patut dicintai oleh Allah di dalam hadis Abi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menyatakan bahwasanya ada seseorang yang menziarahi saudaranya di sebuah negeri. Ya. Maka di tengah jalannya Allah Subhanahu wa taala mengirim seorang malaikat untuk menemui orang tersebut. Maka tatkala malaikat itu menemui orang tersebut, malaikat bertanya kepadanya, "Aina turid?" Kemana engkau hendak pergi? Orang ini menjawab uri dua afan li fi hadhil qaryah. Aku ingin pergi menemui saudaraku yang ada di negeri ini. Malaikat itu bertanya, "Hallaka alaihi ni'matun tarubbuha alaih?" Apakah engkau punya sebuah kenekmatan atau sebuah kesenangan yang engkau pelihara untuknya. Artinya, apakah engkau punya sesuatu kepentingan terhadapnya? Ya. Yang engkau ingin berikan hal itu kepadanya? Orang ini menjawab, La, tidak ada. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala Aku menziarahinya di negeri ini karena semata-mata aku mencintainya di jalan Allah. Ya. Maka malaikat itu menyatakan menyatakan kepada orang tersebut, "Fa inni Rasulullah ilaik bi anna Allah qad ahabbak kama ahbabtahu fi." Ya. Ketahuilah sungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu karena sungguhnya Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu itu. Subhanallah. Ya. Mencinta kepada sesama kaum muslimin dikarenakan mengharapkan pahala dan ridha Allah. Dan di atas jalan Allah adalah sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mencinta karena Allah, di jalan Allah, dia dicintai oleh Allah. Dalam hadis Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya serta disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Al-Jami' Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadhilina fiyya wal mutazawirina fiyya Allah menyatakan kecintaanku sudah menjadi keharusan bagi orang-orang yang saling mencinta di jalanku bagi orang-orang yang saling berteman di jalanku bagi orang-orang yang saling berkorban di jalanku dan bagi orang-orang yang saling menziarahi di jalanku. Semua ini memberikan motivasi kepada kita untuk menjaga persaudaraan karena Allah di jalan Allah. Semoga pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan kita saling berkumpul, saling bertemu, saling menziarahi karena Allah dan di jalan Allah. Semoga Allah tabaraka wa taala memasukkan kita dari orang-orang yang mendapatkan janji Allah untuk dicintai oleh Allah karena kita saling mencinta karena Allah dan di jalan Allah. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seorang hamba tidak akan merasakan ta'mal iman lizzatal iman betapa manisnya keimanan itu sampai dia menegakkan persaudaraannya karena Allah sehingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah dari hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad dan yang selainnya dan dihasankan oleh Syekh Al Albani dalam Al Jami'us Sahih eh, di dalam Sahih Al Jami' bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda man sarrahu ayyajida halawatal iman yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi azza wa jalla Barang siapa yang ingin bergembira untuk merasakan manisnya iman, kata beliau, fal yuhibbul mar'a fal yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi azza wa jal. maka hendaklah dia mencintai seseorang yang dia tidak mencintainya kecuali hanya karena Allah. Ini adalah persaudaraan yang tulus. Persaudaraan yang murni. Persaudaraan yang semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Persaudaraan yang seperti ini persaudaraan yang kekal abadi. Inilah saudara yang sejati. Persaudaraan yang sejati. Yang diniatkan karena Allah dan di jalan Allah. Persaudaraan yang seperti ini akan langgeng. Akan eksis baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abi Musa al Ashari radhiyallahu an Tatkala datang kepada beliau seseorang yang mengatakan, "Ya Rasulullah, Ar-rajulu yuhibbul qauma wa lam yalhaq bihim." Bila seseorang mencintai suatu kaum, apakah dia diikutkan dengannya? Apakah dia akan berada bersamanya? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Al-mar'u ma'a ahab." Seseorang itu akan bersama siapa yang dia cintai. Kalau kita mencinta karena Allah di jalan Allah bersama kaum muslimin, bersama kaum mukminin, bersama orang-orang yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka insya Allah di hari kiamat kelak kita akan bersama mereka. Sebagaimana kalau kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para salaf dari kalangan as sahabah at-tabi'in, atba at-tabi'in, para salihin, para siddiqin, bahkan para syuhada, maka kita berharap bahwa kita akan dibangkitkan oleh Allah bersama mereka. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Naam. Pernah disebutkan dalam hadis Anas bin Malik dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim di mana ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam tentang hari kiamat. Orang itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu? Maka Nabi bertanya kepadanya, wa ma'adatta apa yang kau telah persiapkan untuk hari kiamat tersebut? Artinya, kenapa engkau bertanya tentang hari kiamat? Apa yang kau telah persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? ya, sehingga ber, engkau bertanya-tanya tentangnya. Orang ini menjawab, la syai' ya. illa anni uhibbullah wa rasulah. Kata dia, enggak ada. Tidak ada yang aku persiapkan. Ya. Melainkan aku punya rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Maka kata Nabi Anihi salatu wassalam, Anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Artinya di hari kiamat kelak, kalau engkau mencintai Allah dan Rasulnya, semoga engkau dibangkitkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, "Fama farihna bi syai'in كفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت مع من أحببت kata Anas bin Malik tidaklah kami sangat gembira dengan sesuatu seperti gembiranya kami dengan pernyataan ini ya. ketika beliau alaihi salatu wassalam menegaskan anta ma'aman ahbabta engkau bersama orang yang engkau cintai di hari kiamat kelak kami sangat gembira dengan pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kata Anas bin Malik. Ya. Maka kata beliau selanjutnya, "Fa'ana uhibbun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim." Kata beliau, maka aku mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, radhiyallahu anhuma. Aku berharap semoga aku dibangkitkan bersama mereka karena aku cinta kepada mereka, meskipun aku tidak mampu beramal seperti amalan mereka. Maka kita pun menyatakan kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mencintai para siddiqin, para syuhada, para salihin. Semoga Allah tabaraka wa taala membangkitkan kita bersama mereka meskipun kita tidak mampu beramal dengan amalan mereka. Karena Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama siapa yang engkau cintai. Naam. Dan orang yang paling terbaik di dalam persaudaraan Islamiyah yang saling mencinta karena Allah di jalan Allah dalam ketaatan kepada Allah adalah yang paling besar cintanya kepada saudaranya. Saya ulangi, di antara orang-orang yang bersaudara di dalam Islam, yang saling mencintai karena Allah, di jalan Allah, di dalam ketaatan kepada Allah, yang paling terbaik di antara mereka adalah yang paling besar cintanya kepada saudaranya. Yang paling besar cintanya kepada saudaranya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari di dalam Al Adabil Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah di dalam Sahih Al Adabil Mufrad dan juga di dalam Sahih Al-Jami' Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma tahabbathnani fillah illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibih." Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Tidaklah dua orang saling mencinta di jalan Allah melainkan yang paling utama di antara keduanya adalah orang yang paling mencintai saudaranya. Adalah orang yang paling mencintai saudaranya. Di dalam ayat di dalam surat di dalam hadis yang lainnya di dalam hadis yang lainnya hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda khairul ashabi indallah khairuhum li sahibih. Khairul ashabi indallah khairuhum li sahibih. Sebaik-baik orang yang saling berteman di sisi Allah Jalla wa ala adalah khairuhum li sahibih, adalah yang paling terbaik terhadap temannya. Ya. Orang yang paling terbaik di dalam berteman adalah orang yang paling baik kepada temannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya serta disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami'. Nah, makanya An-Nabi alaihi salatu wassalam ya, merekatkan tali persaudaraan di antara kita. Salah satunya adalah dengan ifsya'us salam. Menyebarkan salam. Sebab menyebarkan salam akan membuat kuatnya tali kecintaan kita kepada saudara kita. Ya. Dan orang yang sebaik-baiknya adalah orang yang memulai salam kepada saudaranya. Karena dia yang memulai untuk menyebarkan rasa cinta kepada saudaranya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah kata beliau la tadkhulul jannah hatta tu'minu kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman wala tu'minu hatta tahabbu dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai kemudian kata beliau awala adullukum ala syai'in Idza fa'altumuh tahabbtum Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang kalau kalian memperbuatnya kalian akan saling mencinta? Kemudian kata beliau, "Ufshus salama bainakum." Sebarkan salam di antara kalian. Ya. Sebarkan salam di antara kalian. Karena itu menumbuhkan rasa cinta, rasa kasih sayang, rasa persaudaraan yang tinggi. Dan salam yang kita ucapkan itu adalah merupakan doa. Doa keselamatan, kesejahteraan untuk saudara kita. Assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Kesejahteraan atas kalian. Ya. Yang mendengarnya menjawab wa'alaikumussalam. Dan juga atas kalian keselamatan atau kesejahteraan menimbulkan rasa cinta, ya. menimbulkan rasa kasih sayang, menimbulkan persaudaraan yang erat, ikatan batin antara satu dengan yang lainnya. Makanya Nabi Anihi Salatu Wassalam tidak membatasi untuk mengucapkan salam kepada orang-orang yang kita kenal saja. Ya. Menyebarkan salam itu diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam kepada sesama kaum muslimin. Kata beliau dalam riwayat Bukhari, "Ala man arafta wa ala man lam ta'rif." Baik kepada orang yang engkau kenal ataupun orang yang tidak engkau kenal. Ya. Kepada siapa saja dari kalangan muslimin, mukminin agar kita saling mencinta, saling mengasihi, saling bersaudara di antara kita karena Allah dan di jalan Allah. Ya. Dan yang paling terbaik adalah yang memulai salam. Kata Nabi alaihi salatu alaihi salatu wassalam, wa afdhaluhuma alladhi yabda'u bis salam. Dan yang paling utamanya di antara keduanya adalah yang memulai untuk mengucapkan assalam. Khawani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang bersaudara karena Allah di jalan Allah, maka hendaklah dia tulus di dalam persaudaraannya. Hendaklah dia murni di dalam persaudaraannya. Sebagaimana yang tadi telah disebutkan, hendaknya seseorang bersaudara karena Allah di jalan Allah. Karena Allah dan di jalan Allah, tidak karena yang lainnya. Ini persaudaraan yang tulus, yang murni, yang bersih. Ya. Inilah persaudaraan sejati yang akan kekal baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Kata beliau, Man ahabba man ahabba syai'an siwallah wa lam takun mahabbatuhu lahu lillah لكونه معينا له على طاعة الله عذب به في الدنيا قبل اللقاء Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah dan tidaklah kecintaannya kepada sesuatu itu karena Allah dan bukan pula karena sesuatu itu membantunya untuk taat kepada Allah kata beliau rahimahullah bihi fid dunya qabla Orang ini akan disiksa dengan kecintaannya itu sebelum dia bertemu dengan Allah. Ya. Apabila seseorang persaudaraannya dibangun di atas rasa cinta yang bukan karena Allah dan di jalan Allah dan dalam rangka mentaati Allah, rasa cinta itu akan menjadi siksa. Persaudaraan itu akan menjadi bencana yang kemudian berubah menjadi permusuhan, kebencian karena dia tidak mencintai di jalan Allah dan karena Allah. Kata Ibnul Qayyim, "Udziba bihi fid dunya qabla liqa." Dia akan disiksa dengannya di dunia ini sebelum bertemu dengan Allah. Nah, inilah orang yang mencinta bersaudara secara membabi buta bukan karena Allah dan di jalan Allah. Sehingga rasa cintanya itu membuat dia buta dan tuli. Ya. Dia tidak mempedulikan syariat Allah. Tidak mempedulikan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kecintaannya karena sebuah kepentingan. Kecintaannya karena sebuah kefanatikan. Kecintaannya karena sebuah ikatan yang selain Allah dan karena Allah dia akan disiksa sebelum datangnya hari kiamat kelak dengan kecintaannya itu. Maka di dalam mencinta hendaknya kita murni hanya karena Allah dan di jalan Allah. Apa maksudnya karena Allah dan di jalan Allah? Kalau karena Allah itu artinya bahwa niat kita mencintai saudara kita hanya mengharapkan pahala dari Allah, wajah Allah. Bukan karena dia orang kaya atau dia punya harta benda atau karena dia punya kedudukan atau dia punya jabatan atau dia punya salah satu dari kesenangan dunia atau bukan karena kita punya kebutuhan kepadanya. Ya. Tidak ada niat lain kecuali hanya mengharapkan ridha Allah saja. Semoga kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah karena kita mencintai saudara kita yang beriman kepada Allah. Itu maksudnya karena Allah. Di jalan Allah maksudnya bahwa kita mencintainya di dalam syariat Allah tabaraka wa taala. Kita tidak mencintainya secara membabi buta walaupun melanggar syariatnya. Kenapa kita mencintainya? Karena Allah. Dan di jalan Allah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ya. Sehingga rasa cinta kita berada di dalam naungan ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala sebab kita mencinta karena Allah dan di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kemudian khawani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kita memilih persaudaraan ya, tentu secara luas yang sifatnya lebih universal kita bersaudara bersama kaum muslimin, kaum mukminin. Ya. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan memeluk agama Islam. Ini adalah persaudaraan yang luas yang universal di dalam Islam. Ya. Tapi karena tidak semua dari kalangan muslimin, mukminin mengamalkan Islam dengan baik, menjalankan syariat Allah dengan baik. Bahkan di antara mereka ada yang menyimpang dari agama Allah. Di antara mereka ada yang berbuat kejahatan dan kejelekan yang berpengaruh kepada kepada persaudaraan itu sendiri. Maka secara umum kita bersaudara kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin karena Allah di jalan Allah sebab dia beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian persaudaraan kita yang tadi diikat secara umum akan lebih dekat, ya, akan lebih kuat hubungannya dengan orang-orang tertentu yang diharapkan dia akan membawa kita semakin dekat dengan Allah. Oleh karena itu, hubungan yang lebih dekat, hubungan yang lebih kuat kepada kaum muslimin, kaum mukminin hendaknya kita bangun kepada orang-orang pilihan ya, kepada orang-orang pilihan yang membawa kita untuk lebih dekat kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Karena teman dekat itu akan membawa pengaruh kepada agama kita. Baik dan buruknya agama kita ada pengaruhnya dari siapa yang kita dekat dengannya. Maka akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah tadi telah dikatakan kita mencinta karena Allah. Kemudian di jalan Allah, maka hubungan itu akan lebih dekat ketika hubungan itu dengan orang-orang yang memang mendekatkan kita kepada Allah. Ya. Maka pilihlah teman-teman kita yang membuat kita lebih dekat kepada Allah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad, Abu Daud dan yang selainnya dan dihasankan oleh Syekh Al Albani di dalam As-Sahihah, ar-rajulu ala dini khalilih. Seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Fal yandur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya itu. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Musa al Ashari radhiyallahu an beliau memberikan perumpamaan orang-orang yang bersaudara, orang-orang yang berteman. Kata beliau perumpamaannya adalah innama masadul jalisi salih wal jalisi su kahamilil mis wa nafikhil kir. Permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek adalah seperti orang yang membawa minyak wangi dan tukang las besi. Fahamilul misk imma ayyuhziyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Ya. Pembawa minyak wangi itu engkau pasti akan mendapatkan manfaatnya. Kata Nabi, bisa jadi dia memberikan kepadamu wangi minyak wangi yang dia bawa atau engkau membeli minyak wangi darinya, atau engkau minimalnya mendapatkan dari dia wangi yang wangi yang baik. Itu tukang minyak wangi. Ya. Tetapi kata beliau, wanafikul kir, sedangkan seorang tukang las besi, imma ayyahriqatiyabaka. Kalau engkau dekat-dekat dengannya, bisa jadi dia akan membakar pakaianmu wa imma an tajida minhu rihan khabithah. Minimalnya paling tidak engkau akan dapatkan dari orang itu bau yang tidak enak. Ya. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jal. Sebab itu berpengaruh kepada keagamaan kita. Ya. Dan diterangkan oleh ahlul ilm bahwa ada lima hal yang menjadi tolak ukur kita di dalam kita mencari teman duduk, teman dekat, sehingga kita selamat dari pengaruh-pengaruh yang jelek di dalam kita berteman, di dalam kita bersaudara secara lebih dekat dan hubungan yang lebih kuat. Apa lima hal itu? Yang pertama ayyakuna aqilan. Ayyakuna aqilan. Hendaklah dia seorang yang punya akal yang kuat. Ya. Segala sesuatunya dia pikirkan dengan baik-baik dengan akalnya sehingga membawa kepada kebaikan dan menjauhkan daripada keburukan. Nah, kalau memilih teman, pilihlah orang yang seperti ini, berakal, Bukan orang yang pandir, orang yang dungu, orang yang tidak memikirkan di dalam hidupnya mana yang maslahat, mana yang rusak, mana yang baik, mana yang jelek. Ya. Dia selalu sembrono di dalam hidupnya sehingga dia tidak menggunakan akalnya. Jangan berteman dengan orang yang seperti itu. Ya. Kata Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah di dalam Raudatul Uqala ya. berteman dengan orang yang tidak punya akal itu laksana kal hayati somma ya, seperti ular yang sangat berbisa yang sangat berbahaya la yujadu indaha illa ladhu illa ladhu ya, ular yang tidak didapatkan pada dirinya melainkan hanya sengatan dan racun diibaratkan berteman dengan orang yang tidak berakal seperti itu seperti berteman dengan ular yang sangat ganas Ya mungkin apa sih ular yang sangat ganas? Ular apa? Ya ular kobra, ular piton ya. Anaconda juga. <laughs> nah, ya seperti itu. Ya. Yang kau tidak dapatkan padanya melainkan hanya sengatan dan racun. Ini kalau berteman dengan orang yang tidak berakal, yang tidak memikirkan masalahnya, perkaranya dengan baik-baik sebelum dia berbuat. Nah, maka pilihlah teman yang berakal. Sehingga engkau ketika berteman dengannya, hidupmu terarah kepada yang baik. Yang bermaslahat. Baik dalam perkara duniamu ataupun akhiratmu. Karena segala sesuatu yang engkau hadapi, ketika engkau mempunyai teman yang berakal, engkau akan diarahkannya. Ya, diarahkannya kepada yang bermaslahat, kepada yang baik. Kepada yang membawa manfaat, baik dalam perkara duniamu ataupun akhiratmu. Tidak sembarangan, tidak sembrono. Tidak asal berbuat. Ya. Tidak asal bertindak, tetapi tidak dipikirkan akibatnya. Maka carilah teman-teman yang akil. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ayakuna hasanal hasanal khuluq. Yang kedua, ayakuna hasanal khuluq hendaklah dia orang yang baik akhlaknya. Ya. Orang yang baik akhlaknya. Kata Ibn Hazm rahimahullah di dalam Al-Akhlaq wasiyar kata beliau man talab al fadail, lam yusair illa ahlahu wa lam yurafiq fi tilqa at-tariq illa akrama sadiqin min ahli muwasat wal birri was sidqi wa husnil ishrah was sabri wal wafa wal amana wal hilm wa safa'id dhamir wa sihhatil mawaddah Kata, kata Ibnu Hazm rahimahullah, barang siapa yang ingin mencari keutamaan-keutamaan, maka janganlah dia berjalan kecuali dengan orang yang punya keutamaan. Ya maka janganlah dia berjalan di tengah mengarungi jalan hidupnya melainkan dengan teman yang yang utama, yang mulia. Ya. Dari orang-orang yang mempunyai solidaritas, orang-orang yang selalu berbuat kebajikan, orang-orang yang selalu bertindak dengan penuh kejujuran, orang-orang yang baik pergaulannya, orang yang mempunyai kesabaran, orang yang suka memenuhi janji, orang yang memegang amanah, orang yang selalu memikirkan urusannya sebelum bertindak, orang yang hatinya itu bersih. Ya, dalam berteman dia tidak mempunyai tendensi apa-apa. Hatinya itu tulus dalam berteman. Ya. Karena dia memang mencintai saudaranya. Wasih hatil mawaddah. Dan memang rasa cintanya itu murni untuk saudaranya tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan balas budi. Nah, artinya pilihlah teman yang baik akhlaknya. Seperti yang telah disebutkan tadi, orang yang punya solidaritas, ya merasakan apa yang dirasakan oleh temannya. Kalau senang ya senang bareng, kalau susah ya susah bareng. Ya. Jangan senang ya senang bareng, kalau kalau susah ya derita loh, kan gitu. <laughs> ya. Jangan yang seperti itu. Ya, kalau senang-senang bareng, susah-susah bareng. Itu dia punya solidaritas berarti. Ya. Nah, paling tidak teman yang baik akhlak ini ketika dia punya solidaritas kita dalam kesusahan dan dia tidak mampu membantu, paling minimalnya dia akan membesarkan hati kita. Akan mendukung kita secara secara kejiwaan. Ya. Secara moral, sehingga kita menghadapi masalah kita dengan lebih kuat, dengan lebih tegar. Kenapa? Karena kita punya saudara yang husnul khuluq. Di antaranya dia punya solidaritas yang tinggi kepada saudaranya. Kepedulian yang tinggi kepada sesama kaum muslimin. Yang kedua yang selalu berbuat kebajikan. Ya, suka berbuat kebajikan. Hal-hal yang positif. Yang membawa kemanfaatan untuk dirinya maupun untuk orang lain sehingga kita tertular dengan kebaikannya. Ya. Orang yang jujur, lisannya jujur, tindakan dan perbuatannya jujur, tidak dibuat-buat, tidak kamuflase, tidak hanya sekedar cari muka. Ya. Orang yang suka kejujuran, ya. menjunjung tinggi kejujuran dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam sikapnya Carilah orang yang demikian karena engkau akan tidak pernah dikhianatinya. Karena dia jujur. Ya. Kemudian yang baik pergaulannya sehingga kalau engkau bergaul dengannya hatimu selalu merasa senang, gembira. Ya. Paling tidak engkau mendapatkan darinya perkara-perkara yang membuatmu merasa tenang. Ya. Kalau engkau punya kekurangan, maka engkau akan disempurnakannya. Kalau engkau lupa maka engkau akan diingatkannya. Kalau engkau tersalah maka engkau akan diluruskannya. Ya, dinasehatinya dengan baik. Kalau engkau lemah engkau akan dikuatkannya untuk menjadi tegar, lebih kuat. Dan lain sebagainya. Teman yang husnu al-isyrah, baik pergaulannya. Ya. Juga punya akhlak sabar. Sehingga ketika engkau menghadapi masalahmu, engkau tidak gampang panik sebab ada teman yang membuatmu menjadi lebih sabar sebab dia orang yang sabar. Ya. Karena teman itu punya pengaruh kepada kepribadian kita. Kalau kita berteman dengan orang yang penuh dengan kesabaran, kita akan tertular dengan kesabarannya sehingga kita lebih tegar, tidak gampang panik di dalam menghadapi masalah kita. Yang menjaga amanah, yang suka memenuhi janji, yang suka berpikir sebelum bertindak, yang hatinya bersih di dalam bersaudara. Ini adalah akhlak-akhlak yang baik yang semestinya dipunyai oleh seorang teman yang kita pilih. Ya, meskipun di masa ini agak langka, ya, tidak mudah mendapatkan teman yang demikian. Tapi kita yakin masih banyak, insya Allah. Apalagi di tengah-tengah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah sepantasnya mereka menjunjung tinggi akhlak yang diajarkan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Sebab semua yang tadi disebutkan adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Ibnu Hibban di dalam Raudatul Uqala menyatakan Al-aqil la yu'akhi illa dha fadlin fir ra'i. Orang yang berakal tidak akan bersaudara kecuali dengan orang yang punya pikiran yang utama. Pikiran yang baik. Ya wadini wal ilm. Orang yang berakal tidak akan berteman kecuali dengan orang yang punya pikiran yang baik, punya agama, punya ilmu, wal akhlakil hasanah dan punya akhlak yang baik pula. Ya. Za aqlin nasha'a salihin. Orang yang berakal tidak akan berteman kecuali dengan orang yang berakal juga yang dia tumbuh bersama orang-orang saleh. Nah, Kemudian kata beliau, li'anna suhbata balid nashaza ma'al uqala khairun min suhbati labib nasha'a ma'al juhal. Ya. Karena bersahabat dengan orang yang orang yang bodoh yang tumbuh bersama orang-orang yang berakal, hidupnya di lingkungan orang-orang yang berakal itu lebih baik daripada bersahabat dengan orang yang punya pikiran, punya akal, tetapi tumbuhnya bersama orang-orang yang bodoh. Hidup di tengah-tengah orang-orang yang bodoh. Kenapa demikian? Karena walaupun meskipun dia berakal, tapi kalau dia terbiasa pergaulannya dengan orang-orang bodoh, dia ikut bodohnya. Ketularan bodoh. Ya. Ketularan bodoh. Nah, kalau orang bodoh hidupnya di tengah-tengah orang-orang yang berakal, Ya. Di tengah-tengah para uqala, dia akan ikut berakal. Sebab apa? Lingkungannya lingkungan orang yang berakal. Itu dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hibban Al-Busti. Nah. Nah, di sini juga beliau menyebutkan hendaklah mencari teman itu di samping berakal juga berakhlak yang baik. Nah. Kemudian dinukilkan di dalam ucapan sebagian ahlul ilm disebutkan di dalam adabud dunya wad din ya dahulu untuk mengetahui seseorang dinilai dengan jawabannya terhadap pertanyaan berikut. Yes. Barang siapa yang ingin kita nilai bagaimana orang tersebut, ya, dahulu dikatakan, kulliman tu sahib. Ya, katakan kepadaku dengan siapa engkau bersahabat. Berteman dekat. Dengan siapa engkau berteman dekat. Ya. Ukhbiruku, ukhbiruka man anta. Aku akan beritahu engkau siapa engkau sebenarnya. Karena pengaruh teman, khususnya teman yang dekat itu kuat kepada saudaranya, kepada temannya yang bergaul dengannya. Maka kalau kita bergaul dengan orang yang berakal, orang yang punya akhlak, kita pun akan mendapatkan keutamaan itu. Ya. Maka hendaklah masing-masing kita di dalam mencinta di jalan Allah dan karena Allah kita perbaiki kualitas pribadi kita di dalam kita bersaudara. Ya. Di samping kita memilih teman-teman yang mempunyai akal, punya akhlak, kita juga perbaiki kualitas pribadi kita kita punya akal dan punya akhlak supaya kita bisa saling menularkan kebaikan dengan saudara kita. Nah, demikian pula yang ketiga, ayyakuna ghaira fasiqin. Yang ketiga adalah dia bukan seorang yang fasik yang suka berbuat kemaksiatan, suka berbuat kejahatan, suka berbuat tindakan kriminal. Ya, carilah teman-teman dari kalangan as-solihin. Orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, ya, rajin membaca Al-Quran, rajin menuntut ilmu agama, beramal dengan amalan yang saleh. Jangan berteman dengan para penjahat, ya, pemabuk, pezina, koruptor, jangan berteman dengan orang-orang yang fasik. Ini yang ketiga. Nah, makanya Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Isbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi." Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Kata Allah di dalam surah Al-Kahfi ini, "Isbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi." Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Rabb mereka baik di pagi hari ataupun di sore hari. Orang-orang yang banyak mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepadanya, ibadah kepadanya, berdoa minta kepada Allah. Ya. Nah, ber, bersaudara dengan orang-orang yang seperti ini adalah kemanfaatan yang cukup besar bagi seorang hamba. Makanya Allah katakan, "Isbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi." Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Rabb mereka di pagi hari dan sore hari. Yuriduna wajhah, yang mereka selalu mengharapkan wajah Allah, ridha Allah, mengharapkan wajah Allah. Wala ta'du anhum turidu zinatal hayatad dunya. Jangan engkau palingkan wajahmu dari mereka karena engkau mengharapkan kesenangan dunia. Ya. Kita nggak mau dekat-dekat dengan orang-orang yang rajin ibadah, yang rajin baca Quran, yang rajin ngaji, yang rajin zikir kepada Allah, karena dia tidak punya harta, dianggap kiri. Ya, untungnya apa itu berteman dengan dia? Ya, paling bisanya gitu. Ya. Dari masjid ke masjid, artinya kegiatannya kalau enggak e, ibadah di masjid, ya, belajar di masjid, baca Quran di masjid. Nah, kegiatannya hanya mengamalkan Al-Quran, mengamalkan hadis. Ya. Kegiatannya hanya menuntut ilmu, misalnya. Tapi justru hendaknya kita memilih orang-orang yang seperti itu, ya. yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Tabaraka wa Taala, yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabatnya, radhiyallahu anhum, pemahaman salaf, ya. yang mereka itu adalah murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Zinatal hayatid dunya. Jangan engkau palingkan jangan engkau palingkan matamu dari mereka karena engkau menginginkan kesenangan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan engkau taati orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami wa amruhu furudha dan urusannya adalah perkara yang melampaui batas. Makanya kalau kita berteman jangan berteman dengan orang-orang yang lalai dari Allah. Ya. Kalau kita suka berteman dengan orang-orang yang lalai dari Allah, kita akan menirunya. Ya. Kalau bertemu tidak pernah mengingat Allah, ya, pembicaraannya selalu dalam urusan-urusan yang yang yang sifatnya duniawiyah. Lebih parah lagi kalau dalam urusan-urusan yang sifatnya kejahatan. Nah, maka yang ketiga adalah berteman dengan orang soleh bukan yang fasik. Ya, bukan pelaku kejahatan, kemaksiatan kepada Allah. Nah, pilih teman yang baik. Wala mubtadi' dan jangan memilih teman dari orang-orang yang suka mengada-ada di dalam agama Allah yang diistilahkan dengan mubtadi'. Nah, tapi bertemanlah dengan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan oleh Sa'id bin Jubair sebagaimana di dalam Al-Ibanatus Sughra oleh Ibnu Battah rahimahullah Kata beliau, beliau menegaskan, La yusahib abni fasiqan syatiran sunniyan ahabbu ilayya min an yashaba abidan mubtadi'an. Ya. Kalau anakku bergaul bersahabat dengan seorang yang fasik, seorang yang perampok di jalanan, tetapi dia masih berada di dalam Eh, jalur mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia tidak pernah berbuat perkara-perkara yang baru di dalam beragama. Itu lebih aku sukai dibanding dia bersahabat dengan seorang yang ahli ibadah, tetapi suka mengada-ada di dalam agama ini, berbuat bid'ah. Ya. Kata lebih aku sukai tidak menunjukkan bahwa bolehnya bergaul dengan orang-orang fasik ini perhitungan mana yang lebih ringan. Mana yang lebih ringan pengaruh buruknya. Ya. Orang yang bergaul dengan orang-orang fasik, ya, dia tahu bahwa orang ini orang fasik, salah, jelek, buruk. Ya enggak? Bergaul dengan peminum, pemabuk, atau pezina sekalipun. Dia tahu bahwa dia bergaul dengan orang yang salah. Ya. Tetapi kalau dia bergaul dengan seorang ahli ibadah, tetapi suka mengada-ada di dalam agama Allah sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dia bergaul dalam keadaan dia meyakini bahwa dia sedang bergaul dengan orang baik, orang soleh. Padahal orang ini adalah orang yang menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pengaruh buruknya itu tertular kepadanya dengan lebih dahsyat dibanding orang fasik tadi karena dia tahu dia sedang bergaul dengan orang yang jahat, orang yang jelek. Nah, oleh karena itu orang-orang yang ingin bersahabat secara dekat bersahabatlah dengan sesama orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Ya, nah, dan bukan berarti kemudian kita menjauh dari kalangan muslimin dan bersikap sembrono kepada sesama kaum muslimin sebab tidak bergaul secara dekat bukan artinya meninggalkan mereka dan kejelekan mereka tetapi di sana ada kewajiban dakwah, ada kewajiban untuk menasehati, ada kewajiban untuk mengajak orang-orang yang masih belum mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sunnah beliau Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Ya, jadi kita ajak mereka Mubtadi di sini artinya orang yang ngeyel, bandel, ngotot untuk tetap berada di luar jalur sunnah Rasulullah SAW dalam keadaan dia tahu dan ngerti kalau dia itu menyimpang dari sunnah tapi bandel. Kenapa? Ya barangkali ada kepentingan, ada hawa nafsu, ada tendensi, ada keperluan, ada hajat. Ya, padahal dia tahu dia itu menyimpang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mubtadi' Ya. Karena orang yang dinyatakan mubtadi itu orang yang sudah ditegakkan padanya hujjah tetapi dia memilih jalan untuk menyimpang. Ya. Adapun orang-orang yang belum mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa kita katakan mubtadi. Ya. Karena tidak semua orang yang melakukan perkara bid'ah ah itu waqa'atil bid'atu alaih. Bid'ah itu identik dengannya. Artinya dijatuhkan hukuman kepadanya. Ya. Atau simpelnya tidak semua orang yang melakukan bid'ah lantas dikatakan ahli bid'ah. Ya. Banyak dari kalangan saudara-saudara kita kaum muslimin mereka itu sesungguhnya cinta kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada kebaikan. Mereka suka kepada ajaran Islam, tetapi mereka belum tahu mana jalan yang benar yang sesuai dengan sunnah Faktornya banyak, sebabnya banyak. Ya. Sehingga mereka belum mengenal sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka yang seperti ini masih punya kewajiban. Kita masih punya kewajiban untuk menasehatinya, mengajaknya, memahamkannya, mengenalkannya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam. Naam. Khawani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, wala harisin 'ala dunya ya ayyakuna ghaira harisin 'ala dunya ya kalau memilih teman pilihlah teman yang tidak cinta dunia ya. pilihlah teman yang tidak cinta dunia ya, seperti yang Allah sebutkan tadi nah wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Dan jangan engkau mengikuti, mentaati orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Dan dia mengikuti hawa nafsunya dan urusannya adalah perkara yang melampaui batas. Ya. Jangan bergaul dengan sahibud dunia. Ya. Orang yang cinta dunia. Karena bergaul dengan orang yang mencintai dunia akan yuriduka alal mahalik wa yuqi'uka fil ma'atib fa idza kana laka min ad-dunya nasibun naza'aka alaih li'annahu lam yusahibka illa lid-dunya ya. Kenapa kita jangan bergaul berteman dengan orang-orang yang rakus kepada dunia? Ya. Dikatakan karena orang yang rakus kepada dunia itu akan menyebabkanmu masuk ke dalam kehancuran dan kebinasaan ya, membuatmu terjatuh ke dalam berbagai hal yang buruk. Kalau engkau punya dunia, maka dia akan bersaing denganmu. Ya. Karena dia tidaklah berteman denganmu melainkan karena engkau punya dunia. Engkau punya harta. Ya. Nah, kalau engkau tidak punya harta nantinya engkau akan ditinggalkan olehnya. Jangan bergaul dengan sahibud dunia Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Ibnu Asakir rahimahullah disebutkan di dalam tarikhnya Beliau meriwayatkan bahwasanya Ahmad bin Ammar Al-Asadi beliau berkata, "Kami pernah keluar bersama seorang muallim mengiringi suatu jenazah dan bersamanya ada sekumpulan dari para sahabatnya. Kemudian kata beliau, kata al-muallim, kata guru ini kepada para sahabatnya, lihatlah kepada gerombolan anjing itu. yakni mereka melewati segerombolan anjing. Kata beliau, alangkah indahnya akhlak sebagian mereka bersama sebagian yang lain. Lantas ketika kami pulang dari mengantarkan jenazah, sementara tatkala kami melewati segerombolan anjing tadi, ternyata telah dilemparkan di tengah-tengahnya seekor bangkai. Ya. Dan anjing-anjing itu berkumpul untuk memakan bangkai tersebut. Yang mana sebagiannya mencakar sebagian yang lain berebut untuk mendapatkan apa? Bangkai. Yang satunya menyerang yang lain untuk mendapatkan bangkai. Yang satunya melolong kepada yang lain untuk mendapatkan bangkai. Pernah lihat anjing rebutan bangkai? Hah? Ya seperti itu keadaannya. Pam, gitu kan? Ada yang menggonggong, ada yang siap mencakar temannya karena rebutan bangkai itu tadi. Itu kumpulan anjing tersebut. Nah, maka al-muallim guru tersebut mengalihkan pandangannya kepada para sahabatnya. Lantas dia mengatakan, "Qad ra'aitum ya ashabana ma lam mata lam takunid dunya bainakum fa antum ikhwan wa mata ma waqa'atid dunya bainakum taharastum 'alaiha taharushal kilab 'alal jifah." Ya. Kata dia, "Kalian telah melihat wahai para sahabat sahabatku, kapan dunia itu berada di antara kalian eh, kapan dunia kapan dunia itu tidak ada di antara kalian fa antum ikhwan maka kalian seolah-olah bersaudara ya, kalau sama-sama lagi kiri masya Allah ya saling akur temenan ya kan senasib sepenanggungan ya itu maksudnya ya ketika dunia itu tidak ada bersama kalian fa antum ikhwan, maka kalian bersaudara. Wa mata ma waqa'at ma waqa'atid dunya bainakum taharastum 'alaiha taharushal kilab 'alal jifah. Tetapi bila telah datang dunia kepada kalian, maka kalian akan saling memangsa seperti memangsanya anjing ini, se seperti para anjing ini memangsa bangkai-bangkai itu. Nah, itu kalau orang bersahabat kenapa? Karena dunia. Makanya jangan bersahabat dengan ashabu dunia, orang yang rakus kepada dunia, para pengidola dunia, para pencari harta benda, yang bersahabatnya karena hajat, karena ada kepentingan, keperluan, karena ada maunya, ya, karena ada udang di balik bakwan katanya. Ya. Mending udang di balik bakwan enak kan gitu. Ya. Ada maunya. Nah. Begitu dunia itu datang, harta benda itu ada di hadapan mereka, mereka akan saling memangsa antara satu dengan yang lainnya. Orang yang cinta kepada dunia, dia tidak akan peduli kepada saudaranya. Bahkan tidak akan peduli kepada saudaranya yang setali darah dan senasab sekalipun. Coba lihat, sebagian orang bahkan saling bermusuhan. Ya, perang hanya karena dunia padahal mereka seayah dan seibu. Ketika orang tuanya meninggal kemudian mewariskan harta yang banyak antara satu dengan yang lainnya saling memangsa. Itu karena dunia. Maka bersaudaralah, bertemanlah dengan orang-orang yang mencintai Allah yang tujuan hidupnya adalah akhirat Ya. Karena orang-orang yang seperti ini, meskipun dia seorang yang lebih darimu, punya harta darimu, ya, punya sesuatu yang lebih mewah darimu, ya, engkau akan dijadikannya bersamanya. Ya. Nah, dan dia tidak mengharapkan apa-apa darimu. Ketika engkau punya sesuatu dan dia tidak punya, dia pun tidak mengungkit-ungkit apa yang sudah dia perbuat kepadamu. Kenapa? Karena Islam mengajarkannya untuk tidak boleh melakukan alman, mengungkit-ungkit pemberian. Ya, menyakiti orang yang pernah dia beri. Seperti itu. Ya, karena dia mencinta di jalan Allah dan niatnya karena Allah. Engkau punya dunia, tetapi ketika engkau bersaudara dengan orang yang mencinta karena Allah, dia tidak butuh duniamu. Dia tidak butuh duniamu. Dia bukan bukan dalam keadaan sedang mengincar duniamu, hartamu. Tetapi dia sedang mengincar pahala dari Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau tidak akan dibebaninya. Ya. Sehingga engkau tidak akan dibebaninya sebab dia bukan ingin hartamu. Sebagaimana kalau dia juga seorang yang tidak punya apa-apa, eh, sebagaimana kalau seandainya dia bukan seorang yang punya apa-apa, tidak punya harta benda, dia tidak akan mengincar hartamu. Ya. Dan sebaliknya, karena engkau juga mencintai karena Allah, engkau pun tidak akan memberatkannya. Engkau pun tidak akan menyusahkannya. Engkau pun tidak akan menjadikan beban hidupmu kepadanya. Karena engkau mencinta karena Allah bukan karena dunianya. Nah, khawani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ya, contohan yang paling mengagumkan di dalam nilai persaudaraan. Ya. Dalam riwayat Al-Bukhari, ya, di dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan bagaimana ketika para sahabat Muhajirin datang ke kota Al-Madinah. Orang-orang Ansar dipersaudarakan dengan kaum Muhajirin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka siap untuk berbagi, berbagi apa? Berbagi harta benda. Ya. Perkebunan-perkebunan yang mereka punya karena memang orang Ansor harta bendanya adalah perkebunan. Mereka siap untuk bagi dua. Setengah untukku, setengah untukmu. Silahkan kau ambil. Ya. Nah, bahkan yang lebih mengagumkan dari itu dia siap berbagi istrinya. Bukan artinya, ya ini berbagi Abdurrahman bin Auf ditawarkan. Ya, silahkan engkau pilih siapa yang kau suka dari istriku, aku ceraikan dan engkau nikahi. Subhanallah. Apa yang membuat seseorang bisa seperti itu kalau bukan karena mencintai di jalan Allah dan karena Allah? Tidak ada yang lain. Kalau ashabud dunia tidak mungkin. Ya, berbagi es krim aja nggak mungkin denganmu. <laughs> Apalagi berbagi tanah. Ya, apalagi tanahnya di tengah kota kan gitu. Nah, yang semeternya mungkin sudah 2 juta, 3 juta. Waduh. Nggak mungkin kayaknya. Ya, sudah dipastikan itu kalau ashabud dunia. Tapi orang yang mencinta karena Allah seperti para sahabat radhiyallahu anhum bahkan dia membagi pasangan hidupnya. Silahkan pilih. Tapi subhanallah, ya. Orang-orang muhajirin bukan orang-orang yang mengincar harta al ansor, Bukan orang-orang yang punya kerendahan akhlak, kemudian kerendahan jiwa. Mereka itu orang-orang a'izzah. ya, aifa, Orang-orang yang punya kehormatan diri, keagungan jiwa, sehingga mereka tidak mengincar harta manusia, tidak mengincar harta saudara-saudaranya dari kalangan Amsar. Ya. Abdurrahman bin Auf ketika ditawarkan hal itu kepadanya, dia menolaknya dengan baik dan dia mengatakan cukup dullani ala suq. Ya. Dullani ala suq, cukup tunjukkan aku di mana letaknya pasar. Itu saja sudah. Ya. Nah, mungkin kalau bahasa kita sekarang jazakallah khair ya akhi. Barakallahu fiik. Tapi di mana ya pasarnya? Ya. Gak usah bagi harta, gak usah bagi istri. Ya. Nah, kata beliau dullani ala suq. Cukup tunjukkan aku di mana letaknya pasar. Begitu ditunjukkan kepadanya letaknya pasar, Abdurrahman bin Auf seorang yang jago di dalam berdagang, Ya, dan ini kelebihan al-muhajirin karena memang harta mereka adalah perdagangan bisnis yang mereka lakukan yang mereka itu melakukan perjalanan perjalanan jauh ke negeri Syam di antaranya. Taib maka ditunjukkan kepadanya pasar, dia melakukan perdagangan jual beli sampai dia mendapatkan harta sendiri ya, dengan keagungan jiwanya, kehormatan dirinya, dia mencari harta benda sendiri dan dia bisa menikahi salah seorang wanita Ansor dengan mahar ya emas dan dia melaporkan hal itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam kata Nabi kepadanya aulim walau bishah ya lakukan walimahan walaupun dengan seekor kambing subhanallah al ansor hatinya lapang untuk saudaranya siap membantu apapun juga berbagi dengan saudaranya silahkan ambil apa yang aku punya kita berbagi separuh separuh ya Al-muhajirin, orang-orang yang aifa, aizza, mulia hatinya, ya, agung jiwanya, tidak mau menyusahkan orang lain, tidak mau memberatkan saudaranya, walaupun dia dalam keadaan butuh. Ya. Maka mereka tidak mau untuk memberatkan saudaranya itu. Sehingga Allah gambarkan di dalam Al-Quran, Yahsabuhumul jahilu agniya, minat ta'affuf. Orang yang tidak tahu keadaan mereka itu menyangka mereka orang kaya. Kenapa mereka disangka orang kaya? Karena nggak mau minta-minta sama orang. Dia meskipun butuh, meskipun fakir, meskipun miskin, punya hajat yang banyak, tapi tidak pernah melunturkan air mukanya untuk meminta kepada orang lain. Dia punya harga diri, kehormatan. Ya. Tidak mau minta-minta sama saudaranya. Ya sabuhumul jahilu agniya minat Ta'afuf karena mereka menjaga kehormatan diri mereka. Nah, maka mereka adalah yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum orang yang paling tertinggi dalam contohan bersaudara di dalam Islam. Kita istirahat dulu insyaallah kita lanjutkan ba'da zuhur. Wallahu a'lam bissawab wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.